Artinya ono wong fasik nak ora wong soleh wet ojo walian. Wong soleh lemah, lemah imane, lemah fisike, bujuni digo lanangan ngalor gitu, lorawani rawani ngeloroi ya mergo kalah sekabian Iku nak udah min Berarti wong soleh wedi be wong fa. Nah, itu semua idenya Sayyidina Umar yang bongsong ngono-ngono iku idenya sinten? Sayyidina Umar. Mulane kayak kudu mikir Islam itu kudu buat pikir. Aja sampai kita itu kalah mbek fase, fasik. gue ya mau kulon niku angger kula tahajud ya rada arah arah tapi greling mau maksiat eh melekan suwengi dugem. Masa aku eling pangeran melek ra gelem ngoten niku gue sih isin. Karena kula jadi diisin, jadi alhamdulillah. Tapi yang akhirnya di sini seturu wae sementing ra maksiat. Paham ge piye sampe napa? Tapi ya minimalis napa? Minimalis. Kok Allah nu gak ada adat nak wong soleh dibanding wong fasik. Ini masyur ayat ini. Intaku nu tak lamu nafa innahum ya lamu nakama tak lamun watarju naminallah malah ya. Sebagian ayat disebut no iyam saskum korhun fakod masal koma korhum mislu. Ini masyhur. Semua mufasir sepakat ketika perang Badar, perang Uhud, itu sahabat orang yang keketok tangane, keketok sikile. Kemudian mereka istaqo ila Rasulillah matur maring Rasulullah. Ya Rasulullah gara-gara kalau derek non jenengan tangan putung sikil putung. Ternyata nggak diapresiasi sama Allah. Malah Allah ngendikan wong sing kafir we wani putung wani kebacok. Kue Islam demi Allah rawani keba kebacok. Kok cemen kowe? Ayo, iya, jika kamu merasa sakit karena perang, mereka juga merasa sah sakit. Toh kue di kelebihan watarju Allah malah yarjun. Kamu punya harapan dari Allah. Lho wong nite karir lo ku yo proses. Jadi maling nanti ketua geng nanti ketua preman proses to ora? Proses. Sangka anak buah sampai jadi ketua preman yo proses. Lho iki ngiai proses kok mandek dalan, paham ya? Bareng latihan ngiai rong tahun kok gak keramat, limang tahun gak keramat, bojo nantang pegatan terus leren. terus apa? Lha iku karire apik dia preman sing anak buah nganti ketua, nganti ketua umum maksudnya. So ben jenis soleh yang iki ditakoki mbek pangeran, kowe ku ngarir kiai kok pelayaran iku preman wae gak leren nganti sukses jadi ketua. lalu kalau ngarir kiai yo ya jalan terus. Kalau nganti saiki jek sinau. Kok tak perbandingan um preman. Preman belajar terus. Mulai daro narkoba sembunyi-sembunyi sampai iso nyuap aparat, sampai miliatan, sampai iso anak ke penjara, gak kodang tapi. Kiai yo ya kudu ngono sampai iso Ngendalan umat kok kamar aku mulang lah. Nah, aku turun, Mustafa cek ngaji aku li, lewat sidi nganggur <laughs> Oh, iku kelasnya kok Freddy Budiman. <laughs> Kudune wong soleh yo ngono iku, paham, Mungkin hmm. arah terang nora paham-paham jadi gini. Jenggote gegere ra karo. <laughs> Yo raja jenggot ya sunan tapi nak Mustafa bingung. Kau rapodo nabi, nabi kan nabi, edene ora. <laughs> Mustafa loh ya kalau nanya liane. Kau nu jadi dendam, mereka jenenge Mustafa. Ya. <laughs> Itu kan jenenge kekasihku Mustafa wong pilih pilihan. ya. ditiru deh, dek kalau <laughs> ada aku cara terima karena. ya tapi dia dek neng jen ando iku yo ya? seneng ya. Wong seneng ya sampai wae nopo. Tapi cocokan kon bepekno cocokan nopo. Jadi eling-eling. Sayyidina Umar tuh orang yang punya ide begitu. Kalau kekafiran kebatilan berani menampakkan diri, kenapa kita dalam kebenaran tidak berani menampakkan diri? Itu semua pikirannya Umar. Dan gunate, nate, ini kisah nyata. Kulon nate munajat be pangeran. Kulon meh mawon tuh, mau supaya Indonesia itu rano musibah. Ya umumnya buang lah, kadang kayak beti, jenis musibah. Tapi langsung spontan kok dijawab ngeten. Hanya dijawab lewat firasat ilmiah saya, kealiman saya. Hak gak ono musibah ya apik sing sujud ayam sujud sing ngaji ayam ngaji ini. Masalah sing demenan ya ayam demenane, sing dugem ya ayam. Problemnya kan seperti itu. Misalnya dunia nggak ada gempa. Ya oke okay lah sing Mustafa tahajud ya sregep tahajude. Sing Ruhin sabar kefikiran yo nikmati ya rokokan ngalor gitu. Masalah enak ra ono masalah sing maksiat yo ya ayam ambek mak. Iya. Maksiat. Akhirnya rawan itu, pun Gusti. dunia wae jenengan kita terserah jenengan. Sekolah buat melok-melok. Tapi tetap kalau dulu kalau rakenek, <laughs> Tapi nabi menghilangkan min aslihi, min asli masalah itu, min asli ada min asli ya, min asli ada asli masalah. Itu kita pasti bingung. Karena kita di dunia itu pikirannya seperti itu. andikan Indonesia ekonominya baik, baik misalnya pertumbuhan 10 persen sing maksiat ya tambah maksiat sing biasa tuku babon tambah tuku babon piye piye nasib pangeran walau basa tawahu rizqal ibadi mesti labahu fil filar. sing nih maksiat nganggo lonte lokal malah tuh Singapura tuh. tapi yang ngono umpama ora di dua ya masjid mati Malah mulane aku nak kon tunggu, Gus dongakno ekonomi Indonesia aku pulih aku, aku lama mau dong aku roh nanti kalau ekonomi pulih Gus masjid bisa baik pondok bisa <laughs> baik tapi maksiat ya baik blok goblok Mungkin aku bocah mikir Aku wong alim aja njak pikir kapitalistik. <clears throat> Berarti jangan gak nasionalis. Aku wong akhirat kok nasionalis. Pokok pokok hitung-hitunganku akhirat ngono ae nasionalis ora kok gak nentang Pancasila. Aku ya seneng Pancasila. Tapi aku rasa mbok pikiran pikiranem. <clears throat> Ulama kok tidak budu-budunan kan ya lucu tuh. Meskipun aku setuju ekonomi tumbuh aku setuju. Tapi kira usah dungong libatno Allah wonten lho. Nang libatno Allah nanti takoi iso jawab. Ketika ekonomi baik, yang maksiat tetap maksiat akan naik. Paham ya? Ya nggih dong. Wis jelas sih gue muda gini gue pola mes allah. Gue mesti kan gue tak jamin. Nah, sing toat ya manja nape misalnya Mustafa di dua gue orang ya apa di dua, nara di dua ini kabeh ra kepen roh. deh, mana lele wong soleh? Tak takut bos ben bro Udah kepikiran. <laughs> Mergo gambare blonjo sesuk. Kan yo repot tenan wong saleh nek ora di duwe mosok Ka'bah ora kepengin roh. Wis nek ngamen. Artinya baru kayak rati duwe wong terus gak diselera sowan Kanjeng Nabi kan yo repot. Tapi nek duwe kowe nak ndonga wong Islam iku sugih kabeh yo nek sing tepan saleh, nek sing Ya iku mau Quran is ngoten niku. Ya ana ayat ya wa jahidu bi amwalikum anfusikum nak jihad yang libatno dhuwit. Tapi ya ana ayat walau wa rizqa Ya ibadihi mesti labagau fil arti. Umpama dunia paringi gampang kabeh mesti labagau fil arti. Mesti wong padha ses sesat. Ane kula suwon wae kena takoki donga Indonesia, Indonesia sing piye? Donga muga Indonesia iku yes ya, anut Pancasila ya ane sing apik. Apik ku piye? Apik cara ulama kira wis ya, ngono. Apik cara lama piye? Lho kira ulama nerangno ya kangelan kau apik malah keselan nerangno apa? Eleng-eleng ya. Masyhur. Sayyidina Umar ketika menggaji para pegawai-pegawai kesalehan diprotes bagian sahabat karena zaman Nabi orang soleh itu ikhlas gak perlu digaji. Umar jawabannya ngono. Saiki lonte iku bertahan mergo ana sing bayar. Ya to. Mboten jawab mawon. Wong korupsi lancar mergo ana sing gaji untuk fee untuk bagian. Maksiat nganti lancar mergo untuk bayar. Dangdut nganti lancar mergo ana sing bayar. Ana saweran cara drama yo paham ya. Aku yo ya tau delok tapi yo coba arane haram. Mereka dulu aku penelitian mau orang menit. orang gue dulu tenanan. Gloria di kaca apa itu terang tenan kesono tenan mosok liyo. Ah percaya dulu aku ya sih dulu lewat ora terus kok sampai dulu tenanan yo iya ora. Lho iya duit duit do dikekno artisin. Susu ya malah tentang gue kulo ning daerah-daerah kula sono dulu di sini lapor dulu adu-adu. <laughs> Lah saiki bedheane ngono, saiki wong-wong ngene iku kok bertahan padahal blodor juga. Mergo ono sing ngomong bayar. Terus suatu saat kita ditakoi. Ono kiai pensiun merbuat masjid pensiun, mergo ora ono wong bayar. Terus Allah takok ngene. Kemaksiatannya terorganisasi sedemikian rapi, ada donatur, ada donasi tertib. Kok kesalahan melempem piye ya jawab saja. Ra iso kan. Lalu kulo nganti saiki duwe anggaran duwe alumni semarat marat kulo tindiki tak duwe ora kok perkara kepen lopo kulo. Ben iso jawab nek takoki pangeran sopen. Aku siap-siap jawaban-jawabane tes iku. Biar siap tuh, Oh langsung rokok. Nah itu disebut napa intakunu lamu naga innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ya jika kamu merasa sakit dalam berjuang, orang-orang fasik, orang kafir juga sakit. Lungguh. Jadi kiai abote iku mau boleh paling ora digaji tetap. Sono santri umat-umatan nak seneng suwantro serasa seneng lali, ngono-ngono tok. Resikonya jadi pengedar narkoba, dihukum mati, ditembak, orang persaingan antar bandar. Ngeri mana coba? Ngeri bandar narkoba. Iku wae sing wani akeh kowe ngiayi resiko ngono kok rawa. Ngeri mana coba? Kowe udah mikir ngono, nak orang demi maksiat gak berani resiko, kenapa kita jadi kiai takut? Kok resikonya paling wong rapat tinggur mati. Gaji gak tetap ini. Aku malah dongo gaji gak tetap. Oh, nanti di wali murid elek soan kulo anak kulo PNS gue kesana tiga juta tetap. Kemko tetap terus pak. Maksudnya jalan seperti ini. Ya maksudnya muda muda tetap terus terus jalan. Nah kulo betul seneng pak gaji tetap. Kepingin kulo yang meningkat. Saya <laughs> sudah mikir masuk buku astagfirullah. Us keliwat aku mulai ngomong. ini boyong anak ya apal Quran dong kasih lu apa di sekolah no gara-gara betul ada gaji apa tetap. Tapi orang orang tetap semedon <laughs> Iku jenenge meluncur gitu. Ah, itu.